Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'du Qala al-musannif Rahimahullahu ta'ala fi kitabih Istima'ul juyus Al-Islamiyya ala harbil mu'attila wal jahmiyya Qawlu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu Qala ibn Abdul Bar Rahimahullahu ta'ala Fi kitab al-isti'ab Ruwayna min wujuhin Ruwina Ruwina روينا من وجوه سحة أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمة له فنالها, فنالها فرأته امرأته فلامته فجهدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب فإن الجنوب فإن الجنوب لا يقرأ لا يقرأ فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى, الكافرين وأن العرش فوق, فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين رب العالمين, رب العالمين وتحمله ملائكة, ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين نعم بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kita masih dalam penjabaran tentang dalil-dalil Dari perkataan para sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan Allah di atas arash Allah di atas Qawlu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha ini adalah salah seorang daripada penyair yang diandalkan untuk membantah syair-syair musuh Islam. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala fi kitab Al-Isti'ab. Ibnu Abdul Bar Hafizul Maghrib dalam kitab Al-Isti'ab. Al-Isti'ab adalah kitab yang membahas menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Ya. Ruwina min wujuhin sihahin kami diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak yang sahih anna Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anhu masya ila amatin lahu bahwasanya Abdullah bin Rawaha berjalan menemui budaknya budak miliknya budak wanita dan dalam Islam budak itu halal begituannya yang menghalalkan Allah Jalla wa'ala tanpa ikatan pernikahan karena tak perlu nikahi dia adalah budak milik seorang laki-laki dan dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Mu'minun ya maupun dalam surah yang lainnya Al-Ma'arij ya Allah halalkan untuk laki-laki untuk ya menggauli budak-budak yang dimiliki Allah mengatakan ya walladzina hum li furujihim hafizun mereka itulah yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka illa ala azwajihim kecuali terhadap istri-istri mereka atau ma malakat imanuhum ataupun budak-budak yang mereka miliki fa ghairu malumin sungguh mereka tidak dicela melampiaskan syahwatnya kepada budak-budak yang dimiliki maupun kepada istrinya tidak tercela walaupun tentunya budak berbeda dengan istri ya di mana istri memiliki hak malam budak tidak ya di mana istri hanya boleh seorang laki-laki menikah dengan ikatan pernikahan empat istri, tak boleh mengumpulkan lebih daripada empat. Lima dikumpulkan di istri, dirajam. Tapi budak, dia boleh menggauli budak berapa yang dia miliki. Tanpa batasan. Karena budak tak ada memiliki hak malam, tak ada memiliki hak giliran. Karena miliknya. Ya, andai kata budak ini melahirkan kelak anak darinya, maka anak ini adalah anak orang merdeka, anak tuannya. Ya, maka budak ini pun naik statusnya dari budak-budak biasa menjadi budak yang disebut dengan nama ummul walad. Apabila ya tuannya meninggal seketika budak ini bebas merdeka. Siapa yang merdekanya? Anaknya sendiri. Ya, wafat tuannya dia bermerdeka. Meskipun anaknya tidak lahir, misalnya gugur, statusnya umul walad. Jika tuannya meninggal dia merdeka bebas. Ya. Jadi Abdullah bin Rawaha ini mendatangi budaknya. Bahkan Nabi memiliki budak ini campur, bukan dengan pernikahan. Siapa namanya? Ma Maria. Qibutiyah. Maria dari negeri Qibut pemberian hadiah dari Raja Muqawqis kepada Nabi SAW. Maria. Ya. Maka Rasulullah SAW mencampurinya. Darinya lah terlahir anak yang bernama Ibrahim. Tanpa ikatan pernikahan. Karena memang tak perlu dinikahi. Dia milik kita. Ya. Tapi perbudakan tetap ada lagi sekarang. Masa bermimpi antum kecuali budak Melayu boleh tapi dengan pernikahan <laughs> disebut budak sebenarnya tidak jadi Abdullah bin Rawah ini mencampuri menggauli mendatangi budaknya ya fanalaha dicampuri faro'atu imru'atu istrinya melihat dia mendatangi budaknya mungkin satu rumah miliknya yang Allah alam kita nggak tahu atau di mana. Istrinya melihat, istrinya curiga, istrinya cemburu. Falamathu. <laughs> Maka istrinya mencelanya. Fajahadaha. Kata istrinya, kau campuri budamu, Aku tahu, kulihat. Fajahadah. Enggak. Enggak ada. Kau salah lihat mungkin. fakalat, Berkata istrinya, "In kunta sadiqan." Kalau kau jujur, sumpah kau ini. Fakra al-Quran, kau bacakan Quran sekarang. Fa innal junuba la yaqra. Sesungguhnya orang junub tak boleh membaca Quran. Kau baca sekarang buktinya. Kalau andai kata kau tadi baru campuri budakmu, pasti kau nekat baca Quran. Dia bilang oke. Okay. Faqalah, dia tidak bilang iya, dia hanya bacakan syair. Istrinya mengira itu Quran. Karena istrinya tidak paham syair. Maka dia membaca bait-bait syair syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal wa anna al-'arsha fawqa ma'in fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin wa tahmiluhu malaikatun shidadun ya yang artinya aku bersaksi bahwasanya janji Allah itu benar dan sesungguhnya neraka adalah merupakan tempat bagi orang-orang kafir bahwasanya aras di atas air. Karena dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah mengatakan wa kana arsyu fawqal wa kana arsyu fawqal ma. Arsy itu di atas air. Di atas langit ketujuh air, kursi, aras. Air apa? Air wallahu alam. Ya. Wa anna al-arsya fawqa al-ma'i tahfin. Arsy di atas air wa fauqal arsy rabbul alamin. Ini dia yang kita garis bawahi. Di atas aras adalah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa tahmiluhu malaikatun syidad. Aras ini kelak dibawa oleh malaikat-malaikat yang kuat. Allah menyebutkan dalam Quran, "Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Aras Tuhanmu pada hari itu dibawa delapan malaikat. Jadi di hari kiamat aras akan dibawa oleh delapan malaikat. Aras memiliki kaki-kaki, ya. Malaikatul ilahi masumin. Malaikat-malaikat Tuhan adalah malaikat-malaikat yang memiliki tanda-tanda. Atau malaikat-malaikat yang tinggi. Ya, Fakalat mendengar syair ini baca, Dia pun berkata, Aman tu billah. Aku beriman kepada Allah. Wa kadzabtu aini. Kudustakan mataku ini. Wa kanat la tahfadul Qur'an. Dan dia tidak tahu. Tidak hafal Quran. Karena enggak hafal. Dibacakan syair dikiranya Quran. Antum pun kok saya bacakan entah apa? Antum bilang Quran tuh. <laughs> Selamat dia daripada istrinya. Ya, adegan jangan ditiru. Intinya dia menyebutkan Allah di atas aras. Itu berkata Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terbunuh sebagai syahid dalam peperangan Mu'tah. Nah قول قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن عاصم عن زر عن زر عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها ميسرة مسيرة مسيرة خمسمائة عام خمسي خمس خمسمائة عام وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة مسيرة خمسمائة عام خمسمائة عام وبين الكرسي إلى إلى الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماء والله جل وعلا فوق العرش wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Allahu akbar. Jadi tadi saya sebutkan arasy itu di atas air ya, baru di bawahnya kursi. Ini riwayatnya. Qala qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan Allah di atas. Atas arasnya. Ya, untuk membungkam mulut orang-orang yang mengatakan tak boleh mengatakan Allah di atas aras, ini kita bungkam dia. Lebih tahu lagi sahabat-sahabat Nabi dari dirimu Ya, lebih tahu lagi Rasulullah tentang Allah daripada engkau. Lebih tahu Allah tentang diri daripada dirimu dan dia yang mengatakan demikian dalam kitabnya, dalam sunnah nabinya, dalam perkataan para sahabatnya. Ya. Viralkan sih, Viralkan. Sekarang zamannya viral. Subhanallah. Ya, supaya bungkam mulut orang-orang yang mengatakan sesat yang mengatakan Allah di atas aras. Dia sesatkan Allah. Dia sesatkan Nabi. Dia sesatkan malik, dia sesatkan yakni para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu Berkata Abdullah bin Mas'ud, qala ad-Darimi, Imam Darimi menyebutkan riwayatnya, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad yakni Ibnu Salamah an Asim dengan sanadnya ya Berkata dari mi, aku diberitahukan oleh Musa bin Ismail, dia berkata Hamad memberitahukan kepada kami yaitu Ibnu Salamah, an Asim an Zur, an Zar atau an Zur an Ibnu Mas'ud. Dari Asim dari Zur dari Mas'ud radhiyallahu anhu kala dia berkata, "Ma bayna as-sama'i dunya wallati taliha masiratu 500 am." Perjalanan antara langit dunia dengan langit berikutnya dengan langit kedua perjalanan 500 tahun. Ya menunjukkan angka jauhnya antar langit dunia dengan langit kedua. Ya. Wa baina kulli samaaini masiratu 500 yam. Setiap langit dengan langit perjalanannya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Ya. Jadi apa yang kita lihat bintang-bintang semua, galaksi semuanya itu ya di bawah langit dunia bukan di langit tuh bintang-bintang, semuanya di bawah langit dunia. Ya, yang jumlahnya kita hanya Allah yang tahu. Berapa miliar jumlah ya galaksi-galaksi, berapa miliar jumlah matahari, matahari hanya Allah yang tahu. Semuanya di bawah langit dunia. Ya, menunjukkan besarnya alam semesta ini. Saya pernah lihat di YouTube seseorang dia ya, kemudian dikecilkan, nampaklah dikecil-kecil, masuk akhirnya dalam bumi, dikecilkan-kecilkan, nampaklah planet-planet yang lain, nampaklah planet seterusnya ya. Venus, Jupiter, Pluto, matahari, terus besar, besar, besar, lambat laun subhanallah. Bagikan kabur saja. Ya. Itu semuanya lebur lagi dalam yang lebih besar, lebih besar. Masya Allah, tak terhingga besarnya alam semesta ini. Ya, itu semuanya masih di bawah <laughs> langit dunia. Langit dunia memiliki pintu-pintu. Di sana ada makhluk-makhluk, sana ada malaikat-malaikat, sana ada arwah sebagian manusia. Antara langit dunia dengan langit yang kedua 500 tahun, antara kedua ketiga seperti itu pula sampai ketujuh. Wa kursi kursi ilal ma' masih khamsi eh, miati am. Antara kursi dengan air perjalanan 500 tahun pula. Wal arsyu 'alal ma' dan aras di atasnya dan aras di atas air. Wallahu jalla fawqal aras dan Allah di atas aras. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih dan dia meski begitu jauh di atas aras tahu apa yang kalian lakukan. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Wa rawal a'mashu min khaisamata anhu innal 'abda لا يحمل بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله نظر الله إليه نظر, نظر الله, الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اسربه عنه قال فيسربه وروى الأعمش أن خيثمة عنه A'mash meriwayatkan dari خيثمة ya dari Amash innal abda la Mobil bil amri kadang-kadang seorang hamba di bumi ini ingin melakukan satu tindakan perbuatan ya ingin melakukan yakni apa-apa yang telah dia canangkan sebelumnya minat tijarah mau berdagang awil imarah ingin menjadi penguasa ya, hatta idza tayassara lahu nadhara Allah ilaihi min fawqi sab'i samawati Terkala semua sarana telah terwujud, mau berdagang, uang dah ada, semua ada, ilmu dah ada. Mau kekuasaan, semua sudah teru ada sarana, tinggal naik menjadi penguasa, tinggal jadi seorang pedagang. Ya, seketika urusan semuanya dimudahkan. Belum lagi sempurna dilaksanakan keinginannya, maka Allah melihat dari atas langit ketujuh. Fa lil maliki berkata Allah kepada malaikat, "Isrifu anhu." Batalkan. Ya, batalkan keinginannya maka tak jadilah dia seorang pedagang atau bangkrut usahanya, tak jadilah seorang penguasa. Ya. Qala fayusrifuhu, maka malaikat pun memalingkan keinginannya. Wajah syahid Allah dari atas langit ketujuh melihatnya, mengatakan kepada malaikat, "Palingkan," tak jadi. Ini menunjukkan semua telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak. Apapun kita kehendaki, jika Allah tak kehendaki, maka tak akan terwujud. Naam. وقال عبد الله بن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار ونور السماوات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله إثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه ساعة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أول النهار أول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات ساعات ساعات فيطلع منها على بعد على بعد ما يكره فيغضبه ذلك فيغضبه ذلك فيغضب فيغضبه ذلك ذلك فأول فأول من يعلم بغضبه يغضبه الذي يحمل يحملنا العرش فأول من يعلم بغضبه فأول من يعلم ya'lam man ya'lamu bi ghadabihi alladhi yahmiluna al-'arsy wa yajidunahu alladhina kita baca dikit-dikit wa berkata ya sebagaimana dari Imam Darimi dalam kitabnya Ardu al-Jahmiyah dan Lalaka'i ya dari Abu Syihab al-Hannad dari A'mash Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar." Tuhan itu tak ada baginya siang dan malam. Bagi kitanya itu di bumi ini. Ya berputar-putar bumi ini terhalang matahari datanglah malam. Berputar lagi dia, terkena lagi matahari, datanglah siang. Allah tak ada baginya siang dan malam. Wa nurus samawati min nuri wajhi. Cahaya yang ada di langit bumi semua adalah bagian daripada efek daripada cahaya wajahnya wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indallah isnata asyata sa'ah sesungguhnya ya ketentuan atau takaran hari-hari kalian isi Allah SWT semisal dengan 12 jam fata'aridu alaihi a'malukum 12 bagian ya aridu alaihi a'malukum bil amsi awal nahar amalan yang kalian lakukan pada hari kemarin ditampakkan pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, di awal siang. Iya. Ditampakkan awal yaum. Fayanzuru fiha thalatha sa'an, maka Allah lihat tiga bagian. Iya. Atau tiga waktu. Fayattali'u minha 'ala ba'di ma yakrah. Allah lihat sebagian tak Allah sukai Fayughdhibuhu dzalik dan hal itu yang diperbuat oleh manusia itu terkadang membuat Allah marah fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi yang pertama kali makhluk mengetahui Allah itu marah, alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah itu malaikat yang bawa arasy. Wa yajidunahu yathqulu alaihim. Mereka mendapatkan begitu beratnya ketika Allah SWT marah. Berat bagi mereka menanggung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. yusabbihu na'am, kamil. yusabbihu alladhi yahmiluna al arsha wa fa Fayusabbihuhu. ويسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش وسرادقات وسرادقات العرش وملائكة المقربون وسائر وسائر الملائكة وينفخ جبريل وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمعه إلى ثقلين الإنس والجن فيسبحونه ثلاث ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فيندر فيها ثلاث ثلاث ساعات في في فيصوركم فيصوركم فيصوركم فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كل كلهم كلهم كل كلهم ثلاث ساعة ثلاثة ثلاث ساعة فيبسط الرزق لمن يشاء فيبسط الرزق فيبسط الرزق لمن يشاء و و ويقدر ويقدر إنه بكل شيء علي عليم ثم قرأ كل يوم هو في شأن ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك تبارك وتعالى Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah itu tak memiliki bagi dia siang dan malam, itu milik kita saja. Ya semua cahaya di alam semesta daripada efek cahaya wajahnya. Dan sesungguhnya Allah SWT itu segala macam hari-hari kalian di sisi Allah SWT dibagi menjadi 12 bagian atau 12 jam 12 bagian atau 12 jam ya maka diterpakkan amal-amal yang akan perbuat di awal siang ya atau di siang hari maka Allah pun melihat ya dari 12 saat dari 12 waktu tersebut Allah lihat tiga waktu atau Allah lihat dalam tiga jam yang jelas jauhkan daripada kita benak kata-kata jam sama dengan jam sekarang. Bagian, 12 bagian. Ya. Kemudian dilihatnya ada yang dia tak suka. Yang pertama kali tahu Allah tak suka adalah malaikat-malaikat pembawa aras. Ya. Dan berat bagi mereka kemurkan Allah Subhanahu wa taala. yusabbihuhu alladzina min arsyah. Karena itulah mereka bertasbih memuji Allah wasuradaqatil arsh. Demikian juga ya kebesaran arsh. Ya wal malaikatul muqarrabun. Demikian juga malaikat-malaikat lain dekat dengan Allah. Wasairul malaikat dan semua malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. wain yanfukhu Jibril fil qarni, maka Jibril meniupkan sangkakala. Fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa thaqalaini Al ins wal jin. Semua makhluk mendengar kecuali dua makhluk jin dan manusia. Fayusabbihunahu thalatha sa'at, maka bertasbihlah seluruh yang mendengarkan tiupan trompet tersebut tiga waktu hatta yamtali ar-rahman rahmatan sehingga penuhlah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dipenuhi dengan sifat rahmatnya sebelumnya dia murka Fatilka situ saat tiga tambah tiga menjadi enam masa atau enam bagian. Tadi berapa bagian? Dua belas. Semayuk yu'ta bima fil arham. Kemudian dihadapkanlah segala sesuatu yang terdapat dalam rahim. Seluruh makhluk. Ya, dalam rahim manusia, dalam rahim hewan binatang, semua ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayanzuru fiha thalatha sa'at, maka Allah melihat tiga bagian atau tiga waktu dengan segala sesuatu yang Allah Swt ya telah tetapkan dalam arham rahim. Bagaimana bentuknya? Laki-laki kah dia? Perempuan kah dia? Jantan kah dia? Jika binatang betina kah dia? Wa yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Kemudian dia bentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki. Ada yang bentuk ya cantik, ada yang pertengahan, ada yang dibentuk jelek, ada yang tinggi, ada yang rendah, semua di sana dibentuk. Ya. Terlahir rambutnya ika, terlahir rambutnya lurus, terlahir rambutnya keriting. <laughs> Semuanya Allah telah bentuk dalam rahim. Ya, ini kita semua telah dibentuk dalam rahim. Demikian juga yang terdapat dalam rahim-rahim binatang. Fayanduru fiha thalatha sa'at. Eh, ya uh, ulangi lagi fayusawwirukum fil arhami kaifa yasha maka Allah bentuk kalian dalam rahim ibu-ibu kalian sebagaimana dia kehendaki laki-laki wanita dan seterusnya la ilaha illallahul azizul hakim tidak ada tuhan yang hak berarti kecuali dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana fatilka tis'u sa'at maka semuanya sudah sembilan bagian thumma yanzuru fi arzaqil khalqi kemudian Allah melihat lagi rezeki-rezeki yang ditetapkan bagi manusia kullihim, seluruh manusia, seluruh makhluk, binatang-binatang, semuanya rezekinya, tumbuh-tumbuhan, ya. Bangsa jin, fayabsutu ar-rizqa liman yasha. Maka Allah berkehendak memudahkan, membentangkan rezeki kepada sebagian hamba-hambanya. Dijadikan sebagian lancar usahanya, mudah urusannya, kaya dia. Ya, oh yaqdir. Dan terkadang Allah sempitkan bagi sebagian hamba lainnya dengan ketentuannya, dengan hikmah. Innahu bikulli syai'in alim. Sungguhlah dia Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang layak bagi hambanya. Ini tak layak baginya kaya, jangan dibuat kaya. Kalau kaya kufur. Ini tak layak baginya miskin, <laughs> jangan dibuat miskin. Kalau miskin kufur. Ini tak layak kecuali pertengahan. Begitulah Allah berkuasa. Semua telah ditentukan. Tumma qara'a kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud dia bacakan ayat kullu yaumin huwa fi Dalam setiap hari Allah SWT memiliki pekerjaan. Subhanallah, Allah tak pernah menganggur. Kita menganggur. Kadang-kadang tak ada lagi kerjaan nganggur. <laughs> Resign kawan. Tak ada yang boleh kerjain. Ya, nunggu PHK nggak keluar-keluar. Sehebat apapun kita, tatkala kita tidur kita menganggur. Ada yang ketika tidur dia merancang-rancang, itu mimpi atau mimpi berjalan. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah menganggur. Kulla yawmin huwa Dalam setiap hari ada saja kegiatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, kesibukannya begitu dahsyat. Subhanallah. Bayangkan saja seluruh makhluk diurus Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saya coba hitung berapa jumlah ikan teri dalam <laughs> samudra Atlantik. Berapa jumlahnya? Tahu antum? Tak tahu jumlah ikan teri. Semua diurusi Allah. Ada ikan yang terbang-terbang, ikan terbang ya yang bersayap hmm. semua diurus Allah ikan yang dalam ikan yang terbang ikan yang punya listrik menyengat belut semua diurus Allah swt tak pusing Allah kita ngurus anak banyak aja pusing salah-salah panggil nama ngurus istri banyak pusing tak boleh salah panggil nama <laughs> Allah tak pernah pusing kullu min wa fi setiap hari dia punya kegiatan Subhanallah, tak pernah dia tidur, tak pernah mengantuk. Sehebat-hebatnya manusia pasti mengantuk dia. Subhanallah, pasti tidur dia. Ya pasti nganggur. Dia pasti nganggur. Minimal nganggurnya ketika tidur. Ya, subhanallah. Thumma qala Abdullah, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, "Hadza min sya'nikum." Inilah kalian Wa sya'nu rabbikum dan itulah Allah tabaraka taala inilah kalian banyak nganggur daripada kerjanya. <laughs> Allah swt tak pernah menganggur. Kullu yawmin wa fi selalu dalam ya kegiatan selalu. Subhanallah, dia turunkan ini hujan satu tempat, dia tahan, dia buat banjir satu tempat, dia buat kekeringan satu tempat, dia buat panas satu tempat, dia buat dingin tempat lain. Subhanallah. Ini dia buat ini keturunan, ini memiliki anak, ini meninggal anaknya, ini melahirkan, ini meninggal, macam-macam. Ini perempuan, ini laki-laki. Subhanallah. Allahu Akbar. Semua kita ini diurusi Allah ini, Jantung kita sedang berdetak sekarang. Diurusi Allah. Kalau enggak ada mati kita ini. Subhanallah. Masih berdetak jantung atau macam apa? Masih. Allah mengurusinya. Tidur pun kita. Tidur. Jantung tuh berdetak sendiri dia. Tak harus disuruh-suruh. Hey on jantung. Tidak. Berdetak dia sendiri. Mati baru berhenti kawan tuh. Subhanallah. Kullayamin wa fisya'an. Setiap saat Allah punya kegiatan. Meskipun dia maha tinggi atas arasnya, semua diatur. Kita kalau jauh, tak lagi bisa diatur. Jauh-jauh anak, tak lagi bisa diatur. Jauh-jauh istri, tak tahu kita apa nih perbuatnya. Allahu Jalla wa'ala semua diatur, dia urus. Jalla wa'ala Allahu Akbar. Nah. Kayak kajian Fikul Asmal Husna ya. تفضل رواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلامة عن زبير أبي عبد السلام عن أيوب ابن عبد الله القهري القهري عن ابن الفهري عن ابن مسعود عن ابن مسعود ورواه الحسين ابن إدريس عن خالد ابن حي هياجي عن أبيه عن عباد ابن كثير عن جعفر عن جعفر بن حارثي عن عن معدان عن عن ابن عن ابن مسعود إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن السماوات مملوءة نورا مملوءات مملوءات نورا مملوءات نورا من نور من نور الكرسي وإن يوما عند ربك اثنتا عشرة ساعة فترفع منها أعمال خلائك في ثلاث في ثلاث ساعة فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش حمالة حمالة حمالة العرش يرونه يسقل, يسقل عليهم فيسبحون له وتسبح سرادقات العرش سرادقات العرش surada surada qatil arsh surada suradi qatul arsh fi thalathi sa'atin minan nahari fatilka tis'u sa'atin thumma yurfa'u ilahi arhamu kullu dabatin kulli dabatin fayakhluqu fiha ma yasha wa yaj'alu wa yaj'alu al-muddata liman yasha fi thalathi sa'atin minan minan nahari fi nahari فتلك isnata عشرة sa'atan thumma تال ابن مسعود هذه الآية kulla يوم huwa fi شأن hada min sya'ni rabbina tabaraka wa ta'ala ya hadis ini mirip dengan hadis di atas ada beberapa tambahan dalam hadis ini ya tambahannya adalah thumma yurfa ilaihi arhamu kulli dabbah tadi arhamu ya di, tadi dalam rahim-rahim manusia, dalam rahim segala macam binatang-binatang. Wa yakhluqu fiha ma Dalam rahim itulah Allah ciptakan apa yang dia Tuh Bayangkanlah kalau antum makan telur, lihatlah kuningnya telur itu. Dari kuning itulah jadi ayam. Tahu nggak antum yang antum makan tuh jadi ayam jago atau ayam betina? Tak tahu kita. Kuning dia mau jadi betina. Kadang-kadang pun tak tahu kita beda-bedakan. Ini ayam Eropa, ayam ras atau ayam buras ini, tak tahu kita. Ya. jadi mata sapi, subhanallah. Ya sapi yang punya nama. <laughs> Jadi mata sapi, tak tahu kita beda-bedakan lagi. Ini telur, telur sapi. <laughs> Gak ada telur sapi. Telur ayam atau telur ya, telur ayam buras atau telur ayam ras tak lagi beda. Allah tahu. Subhanallah, apa yang terdapat dalam rahim seluruh makhluknya. Ya, Allah tahu berapa jumlah ikan-ikan yang dikeluarkan, kadang ribuan jumlahnya. Subhanallah. Kalaulah ikan itu keluar sebagaimana manusia, satu, dua, tak makan ikan kita. Subhanallah. Allah buat hanya ikan tertentu saja yang melahirkan. Ikan apa yang melahirkan? Ikan paus, ikan hiu nggak melahirkan. Ikan paus dan ikan lumba-lumba melahirkan, menyusui, menyusui mereka selainnya dengan telur. Kalau andai kata semuanya melahirkan, aduh, karena itu ikan paus tak banyak, karena lumba-lumba pun tak banyak, tapi ikan teri, subhanallah, Allahu Akbar, ribuan jumlahnya. Semuanya Allah bentuk. Ya Allah Akbar. Macam-macam ikan kalau antum kenapa Allah kok ikan selalu itu bercontoh ya? <laughs> Karena saya cinta dengan lautan. Antum tengoklah bagaimana muncung ikan apa itu? Ya, ikan cucut. Allahu Akbar. Subhanallah. Mirip-mirip buaya muncungnya panjang. Semua Allah yang bentuk tak pernah salah. Ada lagi ikan sebelah. Kalau kita lihat kayak sebelah cuma dia. Ikan Nabi Sulaiman kata orang pulau. Tak tahu antum itu. Sering-sering laut. Semuanya Allah bentuk. Subhanallah. Ya. Wa yaj'al muddata liman yasha. Semuanya Allah tentukan. Ini sekian ini sekian masa melahirkan Manusia dibuat Allah ketentuan 9 bulan 10 hari atau kadang-kadang dia prematur 6 bulan, kadang-kadang 7 bulan, kadang-kadang 8 bulan. Ini ayam berapa hari ayam? Satu hari. Itik berapa berapa masanya? 28 hari. Hebat antum ahli itik. Semuanya Allah tentukan ketentuannya. Semuanya diatur Allah Subhanahu taala. Yang paling sempurna manusia karena itulah yang paling Lambat pertumbuhannya adalah manusia. Butuh penanganan keluarganya, ibunya. Kalau anda kata lembu kayak manusia, mati semua anak lembu. Lembu habis lahir sejenak, gini-gini, nah langsung berdiri. Subhanallah. Kita antum bisa langsung berdiri. Allahu Akbar, sempurna. Manusia sempurna ciptaannya. Semuanya dengan ketentuan Allah, semuanya dengan masa tertentukan. Subhanallah. Ya, itulah bedanya riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Naam. Masuk waktu Isya. Tak terasa cepat. Ya, Ana besok mau pergi umroh pagi. Doakan semoga Allah mudahkan. Kalau ada ajal kita ketemu lagi nanti. InsyaAllah ta'ala. Ramadan kajian pagi tetap. Kajian sore tinggal tunggu nanti. Diatur panitia. InsyaAllah ta'ala. Saya sampai raya saya di sini. Kata itu Allah alam kalau masih hidup. Tolong kajian-kajian saya diteruskan. Sampai masuk Ramadan. Terperi. Ya. Doakan. Supaya Allah mudahkan urusan anak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.